fotonya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala mereka itulah orang-orang yang memiliki hati yang bersih bersih dari berbagai penyakit hati dan orang-orang yang memiliki hati yang takut kepada Allah itulah orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang akan mendapatkan ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, "Amman man khafa maqama rabbi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut kepada keagungan Tuhannya Khafa maqama rabbih Wa nafsa 'anil hawa dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya dari perbuatan-perbuatan tercela. Fa inna jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya lah tempat kembalinya dan tempat tinggalnya kelak. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iza insya'arra jildul abdi min makhafatillahi azza wa jalla tahatat anhu zunubuhu kama yatahatu anis syajara al-yabisah waramuha." Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila seorang hamba memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka berguguranlah dosanya sebagaimana bergugurannya daun-daun pohon di musim semi atau daun-daun yang yang kering seperti bergugurannya daun-daun yang kering dari dari pohon dan orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan rasa aman di akhirat nanti. Sedangkan orang yang merasa aman di dunia ini maka mereka akan menjadi orang-orang yang ketakutan di hari kiamat nanti. Di dalam hadis hadis kursi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la asma'u ala abdi khawfaini ولا asma'u lahu aman amanaini in amanani في dunya akhadtuhu يوم qiyamah wa in khawfani الدنيا dunya amintuhu القيامة Kata Allah Subhanahu wa taala Allah tidak akan menghimpun dua rasa takut di dalam diri seorang hamba sebagaimana Allah tidak akan menghimpun dua rasa aman di dalam diri seorang hamba. Lalu kemudian Allah menjelaskan apa yang dimaksud dengan dua rasa takut dan dua rasa aman. Jika orang itu merasa aman dari azabku ketika dia hidup di dunia, kata Allah, dia akan merasakan takut nanti di hari kiamat. Dan sebaliknya ketika orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia ini, maka dia akan diberikan rasa aman nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pentingnya menghadirkan rasa takut di dalam kehidupan kita. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada dua tingkatan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang pertama adalah takutnya orang-orang awam yaitu orang-orang yang hanya takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan takutnya orang-orang awam. Dan biasanya rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala ini muncul karena ada keyakinan yang kuat adanya surga dan neraka. Orang yang yakin bahwa nanti di alam akhirat ada dua tempat yaitu surga dan neraka, biasanya dia akan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berusaha untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan dia akan berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat dan lemahnya rasa takut seperti ini tergantung keimanannya. Kalau keimanannya kuat maka rasa takutnya juga kuat, tapi kalau keimanannya lemah maka rasa takutnya juga akan lemah. Dan lemahnya iman itu disebabkan oleh kelalaian kelalaian manusia untuk mengingat Allah untuk mengingat kehidupan akhirat dengan azab yang sangat besar ya atau mereka ya tidak melihat membaca tentang sejarah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekalipun ini tingkatan takutnya orang-orang awam ini sudah luar biasa kalau kita bisa menghadirkan rasa takut takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala kemudian kita melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatan takut itu adalah takutnya para ulama. Takutnya orang-orang yang arifina billah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kepada Allah bukan karena azabnya tapi mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, takut kebesaran Allah Subhanahu wa taala, takut karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak mampu untuk ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Sebagaimana seharusnya. Sama seperti seorang hamba, ada yang takut dengan majikannya sehingga dia karena takut dicampur, tapi ada seorang hamba yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba sebagaimana mestinya. Ya. Ini memang berbeda antara dua tingkatan ini sekalipun tingkatan-tingkatan takut atau dua tingkatan takut ini kedua-duanya sangat baik. Tapi akan lebih baik lagi ketika kita bisa mencapai tingkatan takutnya para ulama atau orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang betul-betul bisa takut dan benar-benar benar takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang mengerti. Para ulama orang-orang yang tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita ketika kita tidak tahu kedudukan seseorang misalnya sebagai pejabat tinggi, kita biasa-biasa saja menyikapinya. Mungkin ketika kita lewat di depannya, tidak ada tegur sapa. Ya. Tapi ketika kita tahu orang ini misalnya begitu mulia terhormat, ya, seorang pejabat tinggi, mungkin kita akan berlutut berjalan di hadapan Atau kita merasa ya tidak bisa memberikan penghargaan sebagaimana mestinya. Walillahil masalul Oleh karena itu, Ulama mengatakan al-murid yakhafu an yubtala bil ma'asi. Tingkatan orang yang takutnya hanya kepada azab Allah itu biasanya takut kalau melakukan maksiat. Ya. Sekalipun ini juga sudah bagus banget. Orang yang takut melakukan maksiat karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ulama wal 'arifu khafu an yubtala bil kufri Sedangkan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dia bukan takut ya. Karena melakukan maksiat tapi dia takut kalau seandainya dia melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak tahu akhir hayat kita seperti apa. Apakah kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau na'udzubillah kita menjadi orang yang kufur atau meragukan keimanan kita sendiri. Oleh karena itu kata Abu Darda, ma'ahadun amina ala imani an yuslabahu indal mauti illa sulibah. Siapa yang merasa aman bahwa imannya akan tetap di dalam jiwanya saat dia akan meninggal bisa jadi justru imannya itu akan hilang dari dari dirinya sehingga memang kita tidak boleh merasa aman kalau iman kita ini akan tetap sampai akhir hayat kita karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan inna rojula malu bi amali ahli nar inna wa min ahli jannah wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah wa inna la min ahli nar ada seseorang yang dulu pekerjaannya itu melakukan perbuatan maksiat, perbuatan penduduk neraka. Tapi detik-detik terakhir justru dia mendapatkan hidayah, dia bertobat kepada Allah, dia melakukan amalan yang surga sehingga dia masuk surga. Dan ada orang yang dulunya rajin melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah, tapi detik-detik terakhirnya justru dia melakukan perbuatan ahli neraka sehingga dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Begitulah kehidupan ini. Kita tidak tahu seperti apa akhir hayat kehidupan kita. Sehingga memang kita harus merasa takut dan khawatir. Jangan-jangan kita ya, melakukan su'ul khatimah di akhir hayat yang sangat menentukan nasib kita. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang atau datang untuk melayani anak sahabatnya yang meninggal dunia. Ketika itu Aisyah mengetahuinya atau bisa jadi Rasulullah bersama Aisyah melayatnya atau bisa jadi Rasulullah melayat sendiri kemudian dia cerita bahwa dia baru pulang melayat anak sahabatnya lalu Aisyah mengatakan ya Rasulullah tu balihada Ya Rasulullah betapa beruntungnya anak kecil ini. Dia meninggal di usia dini. Maka dia akan menjadi burung-burung yang menghiasi surga. Karena dia tidak melakukan kejahatan dan tidak pernah mengenal kejahatan. Anak kecil meninggal belum pernah melakukan kejahatan, atau tidak mengenal kejahatan. Apa komentar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Awal wajibnya ya Aisyah. Apakah seperti itu wahai Aisyah? Inna Allah azza wa jalla khalaqal jannati ahlan khalaqahu laha wa fi aslabi abaihi wa khalaqal nari ahlan khalaqahu laha walau fi asbabi abai. Kata Rasulullah tidak demikian wahai Aisyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan penduduk surga ketika mereka masih berada di dalam surbi orang tua mereka. Dan Allah telah menciptakan penduduk bagi neraka ketika mereka masih berada di dalam surbi orang tuanya. Sebelum mereka lahir, sebelum mereka dikandung oleh orang tuanya, itu Allah sudah tetapkan apakah dia termasuk penghuni surga ataukah dia termasuk penghuni neraka. Begitulah hadirin rahimakumullah kita perlu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita merasa aman nanti saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bagaimana cara kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah dengan meningkatkan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala Semakin kita tahu hakikat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita semakin kagum dan semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita terus kita perlu terus meningkatkan marifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi marifat kita kepada Allah, maka semakin baiklah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik iman kita kepada Allah, maka biasanya semakin bagus rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan nanti dengan semakin meningkatnya ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin jauhnya kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran tadi saya katakan bahwa Allah mengatakan inna ma min ulama Orang yang betul-betul bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para ulama yang marifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Yang marifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Fa'lam anahu la ilaha ketahuilah, ngilulah, belajarlah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup iman itu hanya taklid. Sekalipun dalam konteks takut, taklid itu baik. Sama seperti seorang anak, anak kecil, ketika dia melihat ular atau hewan yang berbahaya, mungkin dia tidak takut. Ya. Mungkin dia akan mendekat, Ya. Tapi ketika dia melihat orang tuanya misalnya lari dan mengingatkannya, mungkin dia akan takut. Taklid dengan orang tuanya, selamat. Tapi orang tuanya takut dengan hewan yang berbisa karena dia tahu hewan itu membahayakan. Ya. Begitulah orang kalau takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu maka dia akan bisa menghadirkan rasa takut yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun takut karena takut itu juga positif. Kira-kira seperti apa yang pernah dilakukan dalam satu riwayat oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah satu ketika dia menenteng ember penuh dengan air dan di tangan kirinya membawa sembilan obor. Orang itu bertanya, untuk apa air dan obor itu, wahai Rabi'ah? Rabi'ah mengatakan, air ini akan aku gunakan untuk memadamkan api neraka. Obor ini akan aku gunakan untuk membakar surga. Agar orang saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan lagi takut neraka, juga bukan lagi mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kesadarannya untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha sempurna. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, untuk menghadirkan rasa takut itu adalah kita sering-sering membaca ayat-ayat yang terkait dengan mukhawifat ayat-ayat yang membuat kita takut ayat-ayat yang membuat kita khawatir juga kisah-kisah yang membuat kita takut kisah-kisah yang membuat kita khawatir misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 82 Allah mengatakan wa inni la liman tabat wa amana wa amila sholihan Sesungguhnya aku akan mengampuni atau maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian lurus dalam hidupnya. Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan apabila orang itu memenuhi empat syarat. Syarat yang pertama dia mau bertaubat, meninggalkan dan mengakui dosa dan kesalahannya. Yang kedua dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dia mau melakukan amal soleh dan kemudian dia istiqomah di dalam hidupnya. Baru dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan Allah Subhanahu wa taala itu ya kalau berdasarkan ayat itu tidak cukup dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ada kesungguhan dan keseriusan kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surat Al-Asr yang sering kita baca, Allah mengatakan innal insana lafi khusus Bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keraguan, adalah dalam rugi. Kita bayangkan diri kita rugi. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang itu dari kerugian manakala dia memenuhi empat syarat. Illa ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil wa tawasaw bis Yaitu yang pertama beriman, Iman saja tidak cukup, harus beramal soleh. Amal saya juga tidak cukup, tapi harus berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan. Itu pun tidak cukup, harus juga dibarengi dengan sabar. Sehingga ya hal inilah yang bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita membayangkan kalau seandainya kita mengalami suhu khotimah. Ya. Di akhir hayat kita. Dan ini kaitannya dengan rahasia kematian. Kita tidak tahu kapan kita mati. Ya, jangan-jangan ketika kita tengah melakukan kemaksiatan itu kita mati. Oleh karena itu, Sufyan as sawri misalnya ketika menjelang wafatnya dia menangis ya, lalu orang pun ya, menegurnya Sebenarnya kamu menangis karena kamu merasa banyak berdosa ya. apa kata Sufyan as sawri sampai mengangkat ya, sesuatu yang ringan katakanlah ranting dia mengatakan demi Allah dosaku itu lebih ringan dari ranting ini. Artinya dia merasa tidak banyak berbuat dosa. Tapi yang aku khawatirkan adalah kalau seandainya detik-detik terakhir ini, ya, imanku dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setan yang ditugaskan atau yang yang selalu menggoda manusia itu justru akan sangat serius menggoda manusia, menjerumuskan manusia detik-detik terakhir kehidupannya. Ya diriwayatkan atau diceritakan oleh orang soleh bahwa setan itu akan mengerahkan atau iblis itu akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk menggoda orang-orang yang sedang menghadapi sakratul maut seperti itu dan Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai pada saat sakratul maut itu disesatkan oleh syaitan Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbat an yatakhabbatan syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan ya, ketika menjelang kematian. Hadirin rahimakumullah. Di samping itu kita perlu yang keempat adalah membaca kisah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah para malaikat. Ternyata mereka itu juga adalah makhluk yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang khaufuna rabbah. Malaikat itu adalah makhluk yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Sampai-sampai ya, diceritakan bahwa ya, Jibril itu pernah menangis dan kemudian Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Jibril? Jibril mengatakan, air mataku belum pernah kering dan selalu berlinang semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka jahanam. karena aku khawatir aku termasuk ya, makhluk yang akan masuk ke dalam neraka jahanam. Begitulah malaikat pun menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan ketika Allah menciptakan neraka, ya, Tarah afidatul malaikatu min amin amakiniha. Ya, seakan-akan di sini digambarkan ya, jantung para malaikat itu Ya, melihat suasana neraka, suasana neraka yang mengerikan itu. Kalau mengkala lama ada, ada tapi begitu ada menciptakan jantung mereka kembali. Ya, artinya ya rasa takutnya berkurang karena apa? Karena akan ada yang menempati neraka. Pikir malaikat yang menempati neraka adalah ya mereka. Tapi begitu diciptakan ada ya mungkin terpikir oleh malaikat yang akan menempati neraka itu bukan malaikat, bukan mereka tapi adalah manusia. Ya. Begitu juga ketika iblis menampakkan kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala Ijibril dan yang menangis. Kok bisa makhluk yang melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Memangnya iblis tidak takut neraka? Kira-kira mungkin begitu pikiran malaikat ini. Maka Allah pun bertanya, sekalipun Allah tahu apa yang menyebabkan dua malaikat ini menangis. Maha Mahazal tahlisan apa ini? Ya, Kala ya Rabbana mengumit min makrika. Ya Rabb, kami merasa tidak aman dari ya katakanlah semacam takdir engkau karena iblis yang melihat surga, melihat neraka, melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia makhluk yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita manusia yang tidak melihat surga, tidak melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala? bisa jadi nasibnya lebih buruk daripada iblis lanatullah begitu juga para nabi mereka luar biasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan bahwa Adam ketika melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dia menangis selama 300 tahun takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berani mengangkat wajahnya ke langit begitu juga Nuh Ya, ketika dia mengatakan ya Rabbi kaum min ahli, ketika anaknya dibinasakan, ya Rabbi adalah keluarga. Ya, Allah menegurnya, Ini a'udhu A'udhu a'izuka an takuna ajan Dia bukan keluarga kan? Jangan seperti orang bodoh kan? Maka Nuh menangis selama 300 tahun sampai ya membekas di pipinya. Begitu juga nabi yang lain, termasuk nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah. Nabi itu tidak pernah tertawa lepas. Nabi hanya tersenyum. Ya, sampai Nabi pun mengatakan, ya, seandainya kalian tahu seperti apa yang aku ketahui, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Dan Nabi kalau melihat awal gelap, Nabi merasa takut dan cemas. Sementara orang-orang merasa gembira akan turun hujan. Ya, sehingga Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang senang kalau melihat awal gelap dulu. Akan turun hujan, tapi kau sepertinya cemas dan khawatir." Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, bisa jadi awal gelap ini adalah azab sebagaimana Allah pernah menurunkan azab ya, dengan menghadirkan awal gelap kepada umat-umat terdahulu. Mereka menyangka malam gelap itu adalah hujan yang akan memberikan kebaikan kepada mereka. Ada aridun muktahina, muktiruna. Mereka menyangka bahwa air gelap itu adalah hujan yang akan memberikan kesegaran kepada mereka, tapi justru di balik awal gelap itu azab yang menimpa mereka. Begitu juga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar pernah mengatakan seandainya aku hanyalah sebatang pohon saja sehingga aku tidak akan bertanggung jawab terhadap kehidupanku nanti di akhirat nanti begitu juga Umar bin Khattab satu ketika mengambil batu bata dia mengatakan seandainya aku hanyalah sebongkah batu bata ini dan seandainya aku tidak pernah ada seandainya aku tidak pernah dilahirkan oleh ibuku ya karena rasa takut yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala Bahkan Ubaidah bin Jarrah mengatakan seandainya aku hanyalah seekor kambing yang kemudian disembelih dinikmati dagingnya itu lebih baik. Ya, ada yang mengatakan seandainya aku adalah sekedar debu saja yang terpa oleh amin sehingga tidak ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para tabi'in, orang-orang soleh dahulu mereka banyak menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Umar bin Abdul Aziz, kalau dia sedang mendengarkan tentang tanah surga dan neraka, maka dia akan menangis. Sampai anaknya pun mengatakan, kenapa kau menangis wahai ayah? Aku membayangkan orang-orang yang sedang berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian mereka digiring ke surga sebagian lagi digiring ke dalam neraka. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan rasa takut di dalam jiwa kita sehingga kita mendapatkan rasa aman nanti di yaumil qiyamah. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah yang ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.